Pertanyaannya, bolehkah seorang berhutang untuk melakukan udhiyah? Kalau yang dimaksud berhutang di sini masuk dalam bentuk takalluf, sehingga uh, dia ragu mampu apa tidak dia menunaikan atau membayar hutangnya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dia yakin dan bersungguh-sungguh untuk menunaikan hutangnya tadi, yakin dia Insya Allah saya bisa. Saya punya uang sehari kurang lebih ribu rupiah. Saya akan tabung uang ini. Atau dia yakin e, bulan depan saya insya Allah ada janji ini dan itu mau jual e, barang atau dan yang lainnya. Dia yakin hal tersebut boleh hutang. Selama tidak masuk dalam Dagaluf Sebagian ulama bahkan menganggap mustahab untuk berhutang jika dia merasa mampu untuk membayar hutangnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dia berat, bagaimana saya mau bayar hutang untuk kebutuhan sehari-hari aja? Belum tentu dapat. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa dalam peribadatan ini kecuali dalam koridor kemampuannya.